Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya yaitu tamhidun fi kamali syariati wa kifayatiha. Pengantar bahwasanya syariat itu sudah sempurna dan sudah cukup. Ini merupakan prinsip dasar di dalam memahami perkara-perkara bid'ah. Di sini Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi menjelaskan data-data ataupun bukti-bukti ataupun argumentasi bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna. Agama Islam itu sudah cukup. Tidak perlu penambahan-penambahan apalagi pengurangan-pengurangan. Di sini beliau berkata, Yaqulullahu ta'ala mumtannan ala ibadih Allah Subhanahu wa taala firman sebagai anugerah terhadap hambanya yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama agama kalian untuk kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Inilah dasar daripada argumentasi bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna. Fahadil ayah al-karimah tadullu ala tamami syariati wa kamaliha. Ayat yang mulia ini merupakan bukti bahwasanya syariat itu sudah sempurna dan sudah cukup. Wa kifayatiha li kulli ma yahtajul khalqu alladhi anzalallahu alladhina anzalallahu subhanahu wa ta'ala qaulun fihim Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Ayat ini merupakan bukti bahwasanya syariat itu sudah cukup dan sudah sempurna dalam memenuhi kebutuhan para makhluk dalam rangka untuk merealisasikan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya di sini para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah diciptakannya umat manusia. Aku ciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat ini kalimat yufidul hasar karena didahului tidaklah kemudian diselingi dengan kalimat kecuali sama seperti tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini merupakan kalimat yang sangat kuat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat ini menunjukkan hanya untuk itulah manusia diciptakan, tidak untuk yang lain-lainnya. Namun perlu kita ketahui di sini, makna ibadah di sini jangan terbayang oleh kita hanya ibadah makhluk. Jangan terbayang pada kita, oh kalau begitu kita sholat saja. Begitu bangun tidur sampai tidur lagi. Atau ibadah-ibadah zakat misalnya, atau zikir dan lain lainnya. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah di sini ibadah dengan makna yang universal. Dengan makna yang universal. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna fi khalqis samawati wal ard la ayati li ulil albab." Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berpikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu mereka yang mengingat Allah ketika berdiri, wa qu'udan dan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring, Wa fi khalqis samawati wal ard dan mereka berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan langit dan bumi. Maksudnya di sini, ya maksudnya di sini bukan berzikir dengan mengucapkan ataupun melafazkan saja. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sambil berjalan mereka mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah misalnya. Atau dengan tambahan tasbih misalnya, Allah, Allah, Allah begitu. Banyak kaum muslimin yang mengartikan seperti ini. Padahal maksud maksud mengingat Allah di sini sangat luas. Maksud mengingat di sini sangat luas. Artinya, ketika dia mengingat Allah, mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan tidur, maksudnya aktivitas-aktivitas yang dia lakukan sehari-hari itu sesuai dengan real, dengan law, dengan hukum ataupun dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma saja kalau dia dia mengucapkan Allah, Allah, Allah, tapi dia maling. Percuma, percuma saja dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi dia juga berkata bohong. Ini bukanlah dikatakan orang yang mengingat Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan basah lisannya, hanya basah lisannya dengan zikir pada Allah, kita tidak menafikan ini, namun sebenarnya bukan hanya ini. Bukan hanya ini. Ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan doa. Itu juga mengingat Allah. Ketika masuk WC kita ada doa. Itu juga mengingat Allah. Ketika kita mendahulukan kaki kanan ke dalam WC, eh, kaki kiri ke dalam WC, ini juga sebagai realisasi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya doanya saja, Bukan hanya doa masuk WC-nya saja, tetapi dengan melangkahkan kaki kanan, kaki kiri ke dalam WC, keluar dengan kaki kanan, ini juga merupakan sebagai zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan aktivitas sehari-hari, bermuamalah bagi yang berdagang, dagangnya sesuai dengan syariat, artinya tidak sampai melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang ini juga dikatakan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang misalnya sedang berjalan di jalan-jalan umum, menundukkan pandangannya misalnya. Orang ini juga dikatakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau dia katakan subhanallah subhanallah tapi matanya gelatan melihat aurat-aurat yang haram untuk dilihat. Tentu zikir seperti ini tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu para hadirin insyaallah wa iyyakum untuk mewujudkan hikmah diciptakan jin dan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah maka Islam merupakan sarana yang sudah cukup. Syariat Islam yang diturunkan ataupun yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah cukup untuk mewujudkan hikmah ataupun uh, sudah cukup bagi umat manusia untuk merealisasikan hikmah diciptakannya dirinya. Barang siapa menambah lagi berarti dia telah berani-beranian atau pandai-pandaian menambah apa yang sebenarnya sudah cukup. Demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, para hadirin azallahu wa iyyakum, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala adaha ala adil ummah." Ini merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka Fala yahtajuna ila dini ghairih. Mereka tidak butuh lagi agama yang lain. Wala ila nabiin ghairi nabihim sallallahu alaihi wasallam. wa wasalamu alaihi. Dan tidak butuh pada nabi yang lain. Walihada ja'alahu Allah Ta'ala khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah menjadikan Rasulullah sebagai khatamal anbiya, nabi yang penghabisan. Wa ba'athahu Allah ilal insi wal jin yang dia utus untuk manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh beliau. Wala harama illa ma harramah. Tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh beliau. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Para hadirin Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana padatnya ucapan Ibnu Katsir ini. <clears throat> beliau mengatakan bahwasanya Agama ini merupakan nikmat yang terbesar yang di dianugerahkan Allah kepada umat ini. Karena sudah sempurna. Karena karena sudah sempurna. Coba kita lihat. Ketika seorang Yahud datang kepada seorang sahabat. Kata orang Yahudi ini, sungguh aneh sekali kalian. Nabi kalian mengajarkan kalian sampai-sampai bagaimana cara duduk di WC. Kata sahabat ini ajar dia, yang begitu. Kalau kita lihat, dinul Islam sangat jauh berbeda dengan agama-agama yang lain. Dinul Islam telah memberi kita tuntunan dengan cara terperinci. Tidak ada di dalam agama non-muslim yang mengajarkan bagaimana cara tidur. Tapi dalam Islam disebutkan bagaimana cara tidur. Bagaimana cara tidur menurut sunnah Rasulullah? Posisinya bagaimana? Mereng ke kanan. Ya. Mereng ke kanan. Ini posisi yang disunnahkan. Walaupun tidak kita katakan fardu ain misalnya. Barang siapa yang mereng ke kiri, maka dosa. Enggak begitu. Tapi ini merupakan tuntunan. Dan yakinlah para ikhwatiddin Allah wa iyyakum, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan seperti ini, pasti ada hikmahnya dan manfaatnya bagi umat manusia. Oleh karena itu para ulama usul membuat kesimpulan segala sesuatu yang dihalalkan, yang dibolehkan, apalagi yang diperintahkan pasti memiliki manfaat terhadap umat manusia. Dan segala sesuatu yang diharamkan, yang dilarang pasti jika dilakukan bermudarat terhadap kehidupan manusia. Demikian para hadirin Allah wa iyyakum. Ketika ketika dia pakai baju, pakai baju tangan kanan duluan, ada bacaannya. Apa bacaannya? Hah? Hah? Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi dan seterusnya. Ada yang biasa baca ini? Hah? Paling begitu dapat baju, ah apek <laughs> begitu tukar lagi. Kemudian ketika buka baju juga ada bismillah. Karena apa? Sebagai tuntunan bagi kita untuk menutup aurat kita di hadapan jin. Masuk WC, keluar WC, semua sudah di sudah dituntun dalam Islam melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Kalau kita lihat agama Nasrani yang sekarang, banyak yang menyimpulkan bahwasanya agama Nasrani adalah agama kasih-kasihan kan begitu aja. Agama kasih-kasihan. Makanya kalau ada gedung oke kasih-kasih biasanya punya orang Nasrani. Bermuamalah saja. Maksudnya supaya kasihan dengan orang lain, menyayangi orang lain itu saja. Namun bagaimana? Cara berpakaian tidak pernah disentuh sama sekali. Ya. Apa yang harus dilakukan dengan kumis? Coba antum Tidak pernah ada di agama lain. Ya, apa yang harus dilakukan dengan rambut? Tidak pernah disentuh oleh agama lain. Ya, pakai baju semua sudah di sudah diatur dalam dinul istilahnya al yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu. Maksudnya di sini bukan hanya Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita hanya ambil Al-Quran tanpa hadis Rasulullah, maka terjadilah seperti tiada Islamnya itu. Karena apa? Hanya mengambil Al-Quran. Demikian para hadirin Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Islam ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kaum muslimin. Bagi umat ini hanya saja permasalahannya karena kaum muslimin mayoritas mereka nggak tahu bagaimana agamanya, akhirnya dia tidak merasakan bagaimana agama ini. Tidak merasakan bagaimana nikmat agama ini. Kalau seandainya dia tahu bagaimana agama Islam itu begitu mudahnya, Ya. Begitu mudahnya dan begitu apa namanya menuntun kita bagaimana cara bermuamalah terhadap diri kita sendiri menuntun kita bagaimana bermuamalah terhadap orang lain dan menuntun kita yang paling utama yaitu bagaimana bermuamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala makanya ada yang menyebutkan dalam masalah akidah ada dua akidah kepada Allah dan akidah kepada sama manusia akidah kepada Allah sebagaimana yang biasa kita kita pelajari akidah sama manusia bagaimana? Di antaranya nggak boleh berburuk sangka begitu. Itu akidah namanya. Keyakinan kita terhadap orang lain. Oh, orang ini kok nggak mau negurku ya? Kalau akidahnya rusak, oh ini berarti jangan-jangan dia pernah maling ini, makanya dia nggak mau negur-negur. Kan gitu akidahnya, jadi rusak akidahnya. Tapi masalah ini sudah diatur. Kalau kamu lihat begini-begini sudah husnudzon saja, berbaik sangka saja, kan begitu. Nah, jadi demikian. Ikhwafidinallahu wa iyyakum. Itulah Islam. Islam telah menuntun kita dengan demikian. Fala yahtajuna ila dinin ghairih. Tidak butuh dengan agama yang lain. Makanya dinul Islam merupakan agama yang sempurna dibandingkan agama Nasrani dan Yahudi yang masih orisinil. Kalau sekarang kan sudah bertukar-tukar. Ya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Yang paling sempurna syariatnya dibandingkan agama Nasrani dan Yahudi yang masih asli. Yang asli saja Islam masih lebih sempurna, apalagi sekarang yang sudah ditukar-tukar. Jadi demikian, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wala ila nabiyyin ghair nabihim. Mereka juga nggak butuh dengan nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lantas bagaimana nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman? Katanya kita nggak butuh nabi yang lain. Gimana? Nah, Agus namanya mau jawab nih. Silakan, silakan. Apa? Jawab, jawab. Jadi gini-gini saja. Dijawab jawabannya. Sulit mengungkapkan gitu. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau bukan membawa syariat baru. Bukan membawa syariat baru. Beliau turun untuk melaksanakan syariat Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau turun waktu itu Imam Mahdi sedang mau mengikomahkan sholat. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk maju. Kata Nabi Isa, enggak kamu yang maju. Ini merupakan fadilah Allah yang diberikan kepada umat ini. Akhirnya Imam Mahdi yang menjadi imam pada saat itu. Jadi demikian. Jadi Nabi Isa itu bukan untuk membantu, bukan untuk membantu Rasulullah, tapi untuk menegakkan kembali syariat Islam ini. Sama seperti Mujadid, Mujadid itu pembaharu. Perlu kita ketahui pembaharu di sini bukan mengeluarkan ide-ide baru apa ataupun uh, ajaran baru yang belum pernah di diajarkan oleh Rasulullah, bukan itu dikatakan pembaharu pembaharu yang disebutkan dalam Islam dan yang disebutkan dalam hadis bahwasanya di setiap 100 tahun ada seorang pembaru, pembaharu, maksudnya untuk membangkitkan kembali, untuk mengembalikan kaum muslimin pada agama yang sebenarnya yang dahulu pernah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan membawa sesuatu yang baru. Walaupun nanti orang datang, masyarakat mengatakan ini macamnya agama baru. Ketahuilah agama dia yang baru, bukan agama orang ini. Kenapa? Agama ini sudah lama, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bid'ah yang dia lakukan di masyarakat itu yang baru. Seharusnya dia ini yang dikatakan membawa agama baru. Walaupun dia sudah kakek-kakek, dia katakan semenjak kakek-kakek sudah umur 100 tahun saya nggak pernah melihat ini. Ya kakek lebih baru dibandingkan umur agama Islam yang sudah 14 abad lamanya. Nah, jadi demikian para hadirin, ikhwafiddin, rahiminallahu wa iyyakum. Jadi bukan pembaharu sebagaimana orang-orang gil kan begitu? Yang mengatakan bahwasanya masalah uh, apa namanya adanya perbedaan pendapat antara adanya Rasulullah setelah Rasul setelah Nabi setelah Muhammad SAW yang itu mengatakan tidak ada ini masalah khilafiyah biasa masalah khilafiyah dia menganggap ini masalah khilafiyah ya padahal ini masalah antara kufur dan Islam bukan masalah khilafiyah masalah khilafiyah itu ada wilayahnya ada daerahnya kalau sudah keluar itu bukan khilafiyah Bolehlah dikatakan khilafiyah, tapi khilafiyah perbedaan antara kufur dan muslim. Iya memang iya. Perbedaan antara yang mungkar dan yang yang ma'ruf yang benar. Perbedaan antara syaitan dan yang ya, lawan syaitan apa? Yang mukmin begitu. Bukan khilafiyah yang masih di di apa yang diper, dibolehkan masih dilakukan di kalangan kaum muslimin. Bukan ini yang dimaksud dengan pembaharu. Jadi para yang rahimallahu wa iyyakum, Nabi Isa pada saat itu ya taubatnya seperti, seperti pembaharu al-mujaddid. Pembaharu di sini beliau mengembalikan kembali syariat-syariat Islam yang sudah lama tidak dikerjakan oleh kaum muslimin. Jadi Islam ya, uh, kaum muslimin tidak butuh pada nabi yang lain. Kalau ada yang katanya muslim tiba-tiba butuh nabi lain sehingga dia ada gurunya yang mengatakan nabi kemudian dia percayai, maka dia itu kufur jelas dan dia khilafiyah. Ya, bukan masalah khilafiyah. Ini kufur. Syekh Bimbas mengatakan orang yang mengaku Nabi setelah Rasulullah kafir, dol, sat, sudah. Bukan masalah khilafiyah. Oleh karena itu kita lihat ketika Abu Bakar, eh, ketika Musailamah Al-Kadzab menyatakan dirinya sebagai Nabi, bagaimana para sahabat? Ah ini kan khilafiyah, begitu. Diperangi, dibunuh. Bukan hanya dia, pengikutnya juga dibunuh, diperangi. Habis, sehabis-habisnya. Dituntaskan seakar-akarnya. Selesai. Kalau masalah khilafiyah tentu kan nggak seperti ini sikap sahabat. Nah, jadi bukan sebagaimana yang di uh, sikapnya orang-orang jil dan sebagian orang yang lainnya mengata, me, me, yang apa me, memiliki gelar intelektual itu. Kemudian Walihada ja'alahullahu ta'ala khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah menjadikan Rasulullah sebagai penutup nabi. Kalau ada nabi setelah beliau lagi, berarti belum selesai agama ini, nggak sempurna. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah permisalan para nabi itu seperti bangunan yang sudah sempurna, istana yang sudah sempurna, kecuali hanya satu tempat saja, yaitu ada satu tempat batu bata yang belum diletakkan. Kata Rasulullah, akulah batu bata itu. Kalau sudah aku yang di situ, sudah kutempatkan di situ, berarti sudah sempurnalah seluruhnya. Orang-orang yang melihat bangunan ini merasa takjub, kecuali ada satu tempat batu bata ini. Ini saja masalahnya, yang belum sempurna. Kemudian Rasulullah diutus, maka sempurnalah bangunan tersebut. Kalau sudah sempurna, itu merupakan limit yang terakhir. Barang siapa yang menambah batu bata lagi, rusak bangunan. Ini kok, kok aneh ini ada batu bata yang ganjil kan begitu? Kenapa ditambah? Dikurangi batu batanya, malah dua batu bata yang kurang. Kan begitu. Makanya tidak bisa ditambah. Kalau ada yang menyatakan Nabi setelah Rasulullah, berarti dia membawa batu bata yang lain. Mau ditaruh di mana? Bangunan sudah sempurna seluruhnya. Sudah tidak ada lagi celah kesempurnaannya itu di, di apa namanya? di adanya celaan pada kesempurnaan tersebut. Datang seorang membawa batu bata yang lain. Mau ditaruh di mana? cocoknya ditambil batu bara dipukulkan kepala dia itu baru sempurna dia ke kepala yang mengaku nabi itu jadi demikian para hadirin sallallahu alaihi oleh karena itu wali walihada ja'alahu Allah taala khatamal anbiya oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW penutup sekalian Nabi khatam. Khatam ini artinya bukan cincin ya. Bukan cincin. Ini gara-gara nggak -gara pakai hadis makanya diartikan cincin. Makanya orang jil ketika uh, ditanya, menurut Bapak bagaimana? Mengenai yang ma yang mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah khilafiyah ya, katanya. Karena apa? Karena khotam itu bisa artinya cincin, bisa artinya penghabisan. Walaupun saya secara, secara pribadi mengatakan uh, penghabisan. Tapi kita nggak bisa mengatakan mereka sesat karena ada makna yang lain katanya. Itulah. Karena artinya cincin. Dalam hadis kalau dia kita lihat kalau dia pun membaca atau memang dia mungkin nggak beriman dengan hadis. Kalau dalam hadis sebutkan kata Rasulullah anak "Ana khataman nabiyyin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. anak khataman nabiyyin." Aku adalah penutup sekalian nabi. La nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ah sekarang coba kamu artikan. Oke lah kamu artikan itu cincin. Anak khataman nabiyyin, aku adalah cincin sekalian nabi. La nabiyya ba'di. Artikanlah itu. Tidak ada nabi setelahku. Cincin apa lagi nih yang dimaksud? Mau diartikan cincin, mau diartikan penghabisan yang jelas, terakhir tidak ada nabi setelahku. Habis cerita. Tapi karena menganggap intelektual, kemudian hanya melogikakan Al-Quran, akhirnya sesat seperti ini. Kemudian, wabahasahullahu ilal insi wal jin. Allah mengutusnya, Allah mengutus beliau untuk kelompok jin dan manusia. Itu saking sempurnanya Islam itu. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga untuk mengatur tatanan masyarakat jin. Ya, juga mengatur tatanan masyarakat jin. Jin. Kalau seandainya tidak ada Islam, maka centang perenanglah masyarakat jin. Kalau antum nggak percaya, <laughs> Nah, jadi demikian para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum wala halala illa ma tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan. Jadi dalam mengatakan yang halal, ini halal, itu nggak harus pakai mui. Ya, tidak harus pakai mui. Karena sampai sekarang mui juga nggak berani mengatakan eh, mengeluarkan apa namanya stempel eh, tempel haram untuk ziarah ke sunan sunan kalijaga sunan ngampel nggak berani mengeluarkan fatwa seperti itu. Tapi lebih suka kalau roti, nah ini harus ini harus pakai halal. Nah, apalagi misalnya sirup atau misalnya apalagi eh, biskuit-biskuit ataupun ataupun mie itu getol sekali mui. Ini harus ada label ini kan begitu. Tapi coba yang jelas siriknya, Kalau orang makan mie yang haram, ada minyak babinya, ini masih mendingan dibandingkan orang yang ziarah ke Sunan Ampel yang jelas syirik. Kalau ini dia lakukan, dia makan mie ini, ya mie ini, paling dia jatuh pada bukan paling, maksudnya dia jatuh pada perkara yang dosa. Kalau yang itu syirik. Tapi mengapa mui tidak berani? Stempel haram begitu, nggak berani. Hah? <laughs> Jadi nisan itu. <laughs> Label kan begitu Enggak berani. Nah, jadi demikian. Wala halala illa ma ahallah. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala harama illa ma harramah. Tidak ada yang haram kecuali apa yang dia haramkan. Oleh karena itu para ulama usul fik memberi kita kaidah-kaidah supaya kita tidak mengharamkan sembarangan dan menghalalkan apa namanya tidak sembarangan mengatakan halal dan tidak sembarangan mengatakan yang haram. Seperti uh, kalau yang berkaitan dengan makanan, bermuamalah, asal dari segala sesuatu itu halal supaya kita tidak bingung. Kecuali datang dalil yang mengharamkan. Kalau kita kata berani katakan itu haram, berarti kita harus pakai dalil. Karena Allah sudah menghalalkan. Walladhi ja'ala lakum ma fil ardi walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Berarti pada asalnya segala sesuatu yang di muka bumi ini halal. Silahkan kamu pakai, silahkan kamu makan. Allah yang menghalalkannya. Barang siapa yang mengharamkan harus ada bukti dari Allah bahwasanya itu adalah haram. Nah, begitu. Makanya Rasulullah Wasallam menyebutkan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Wabayna umma umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar-samar. La ya'rifu katsirun minan nas. Tidak semua orang yang tahu. Tidak semua orang yang tahu. Perlu antum ketahui bahwasanya masalah perkara-perkara mustabihat ini berkaitan dengan keilmuan seseorang. Semakin tipis keilmuan seseorang, maka semakin banyaklah kesamarannya. Kalau sekarang semakin tipis keilmuan seorang maka semakin banyak yang halal. Karena semakin tipis keilmuannya. Semuanya menjadi halal. Ketika kita katakan, Pak ini haram, ah, kalian semuanya haram. Karena dia nggak tahu. Makanya sekarang kita lihat di masyarakat kita ini banyak halal saja semua. Kenapa? Segala sesuatu itu halal kata mereka, kan begitu. Kecuali datang dalilnya. Masalahnya dia nggak mau belajar dalil yang haram ke mana. Nanti kalau tahu aku ini haram jadi nggak boleh. Mendingan nggak usah belajar <laughs> kan begitu. Bagaimana cara kita jawabnya? Nanti kalau aku banyak ngaji banyak nggak boleh. Mendingan nggak usah ngaji. Kalau nggak ngaji pasti nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak ada hukum. Orang nggak tahu kan nggak dihukum. Henry ya? Nah. Gimana jawabnya dong Hah? Iya, orang nggak mau tahu juga akan dihukum. Ya, karena apa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut hukum, menuntut ilmu hukumnya wajib. Makanya orang nggak mau tahu juga akan juga hukumnya haram. Makanya mau nggak mau dia harus mencari tahu supaya tahu mana yang haram dan mana yang halal. Sama seperti orang yang sudah tahu dia beramal, kewajiban dia harus beramal, kemudian harus berdakwah. Kemudian e, prinsipnya kan orang seorang dai beramal baru berilmu, amal dan dakwah. Nah, sekarang ada dia mulai diberi talbisul iblis. Aduh, gimana ya? Kalau kita berdakwah, kita belum beramal. Nah, begitu. Nanti kalau saya dakwahkan, saya sendiri belum mengamalkannya. Akhirnya dia tidak mau berdakwah. Bagaimana? Hah? dia tetap berdosa. Mengapa? Karena menyembunyikan hadis, menyembunyikan ilmu. Makanya mau nggak mau dia harus tetap berdakwah dan dia benahi dirinya untuk mengamalkannya. Begitu. Ya. Makanya umat manusia, khususnya umat muslim, dia mau nggak mau harus berilmu, beramal, berdakwah dan harus sabar. Gak bisa lari dari ini. Keluar dari ini berdosa. Ditinggalkan satu berdosa. Dia nggak mau menuntut ilmu. Kenapa? Karena takut nanti banyak yang ketahuan mana yang nggak boleh. Banyak ketahuan nggak boleh. Dikit-dikit jadi bid'ah, dikit-dikit jadi haram. Akhirnya nggak menuntut ilmu. Dia juga berdosa karena tidak menuntut ilmu. Kemudian dia berilmu. Aduh, nanti kalau berilmu harus diamalkan. Maka dia harus diamalkan. Kemudian bagaimana ya? Masa kita nggak dakwakan? Nanti kalau kita dakwakan kita nggak beramal. Nanti Allah marah. Murka Allah kepada orang yang berdakwah tapi tidak beramal. Akhirnya dia nggak berdakwah, dosa. Jadi bagaimana? harus berdakwah dan harus diamalkan begitu nggak bisa lari kemana-mana makanya antum jangan mau di di apa namanya di di, di dikacaukan oleh iblis sama seperti seorang yang sedang menuntut ilmu seorang yang menuntut ilmu itu kan butuh keikhlasan ya kalau ada yang berpikir aduh saya sebenarnya menuntut ilmu ini ikut pengajian belum ikhlas kan ada yang macam-macam latar belakang ikut ngaji ada yang ingin cari jodoh Kan begitu. Ada yang cari mangsa pasar. Ada yang cari teman. Ada yang kepingin tahu. Kan begitu. Macam-macam kan. Akhirnya dibisiki oleh setan. Berarti kamu untuk ilmu itu belum ikhlas. Makanya nggak usah untuk ilmu dulu. Kan begitu. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu. Berdosa. Jadi bagaimana? Seorang yang tadinya ilmu tidak ikhlas, dia tak wajib untuk menuntut ilmu selagi seiring dengan menuntut ilmu dia harus benahi niatnya. Mau nggak mau begitu. Makanya ketika Abi Hanifah pertama sekali dimasukkan madrasah oleh ayahnya karena apa? Karena dia termasuk orang fakir. Ayahnya tidak mampu memberi dia nafkah, makanya udahlah dimasukkan saja ke madrasah biar belajar dari sana, di sana dia makan. Gak payah kita carikan makan untuk dia. <laughs> ya. Oleh karena itu muncul satu ucapan Imam Abi Hanifah yang sangat masyhur. Talabna ilmu li ghairillah. Aballahu kami tadinya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena cari makan tadi. Tapi Allah itu enggan kecuali menuntut ilmu itu harus karena Allah. Akhirnya apa? Imam Abi Hanifah di situ lurus niatnya. Walaupun awal masuknya ke madrasah bukan karena untuk menuntut ilmu, tapi setelah masuk madrasah, disitulah terjadi pembenahan-pembenahan, akhirnya niatnya menjadi lurus. Jadi bagi yang niat awalnya datang e, pengajian, ikut taklim, niat awalnya tidak bagus, maka dia tetap wajib ikut taklim, harus tetap menuntut ilmu, sembari membenahi niatnya, merapikan e, apa namanya, merapikan hatinya. Memang harus begitu. Kalau dia mendapat bisikan, aduh kamu baguskan dulu niat kamu. Ya, baguskan dulu niat kamu baru kamu ilmu. Ini bisikan setan. Ya, ini bisikan setan. Sama saja seperti kita sholat. Kita mau sholat dikarenakan ada calon mertua. Kan begitu. Ini sholat duhur ini. Kalau saya sholat ini jelas tidak ikhlas karena Allah. Ini syirik asghor, <laughs> Kan begitu. Syirik asghor, syirik kecil. Akhirnya dia nggak sholat. <laughs> Akhirnya dia jadi nggak sholat. Nah itu juga satu perkara yang apa namanya yang yang jelas rusak. Makanya dia harus tetap sholat dan dia benahi niatnya begitu. Tidak ada cara yang lain harus begitu. Sebagaimana tadi dia harus menuntut ilmu, harus beramal, harus berdakwah dan harus sabar. Itu kewajibannya. Tidak boleh menyimpang dari itu. Ya, jadi jangan mau antum di bisik-bisiki oleh setan. Ada juga sebagian ikhwan seperti itu. Akhirnya nggak muncul di pengajian. Karena apa? Semakin banyak aku tahu, semakin banyak yang nggak boleh. Payah jadi hidup ini. <laughs> jadi payah hidup ini jadinya kan begitu. Semakin banyak tahu, semakin banyak tahu yang haram, jadi semakin semakin sempit dada ini. Mendingan nggak tahu kalau nggak tahu nggak ada hukum. Dia nggak tahunya dia kadang tidak mau tahu dia juga sudah kena hukum. Makanya tidak ada jalan lain selain harus seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan Allah. Tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah. Tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal haram itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun melalui tuntunan ataupun keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hak manusia. Ya, bukan hak manusia. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka dia jatuh pada dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur langsung oleh Allah karena telah menghalalkan apa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yaitu pada suatu hari eh, Rasulullah SAW suka dengan madu, bukan madu istri kedua ya madu madu asal madu madu jadi pada suatu hari sampailah pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Namun pada istri yang lain saya lupa namanya. Pada istri beliau yang lain ada madu sehingga beliau singgah dulu ke situ sebelum ke tempat Aisyah radhiyallahu anha singgah dahulu minum madu baru beliau datang. Akhirnya karena sering seperti ini Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kemudian dia kompromi dengan istri beliau yang lain yaitu Hafsah Nanti kita bilang saja begini, ketika beliau sampai ke rumah kita bilang saja, ah, bau apa ini ya Rasulullah? Nah, begitu. Loh, aku tadi hanya minum madu, bau ya Rasulullah. Begitu. Padahal bukan bau. Akhirnya Rasulullah tidak suka karena dikira memang bau. Kemudian Rasulullah mengharamkan madu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah mengharamkan hamba sahaya, wanita hamba sahaya hamba sahaya kalau sudah kita beli, kita miliki itu halal bagi kita. Kita apain saja, mau dijual, mau diapain saja terserah. Ya. Hukumnya halal. Tapi karena beliau ingin mendapatkan ridho dari istri-istri beliau, beliau haram kan? enggak. Ini haram bagi saya. Turunlah ayat surat Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuhal lima tuharrimu ma ahallallahu lak Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena ingin menabdo istri-istri kamu? Nah, makanya kita sebagai suami nggak boleh kita mengharamkan. Aku haram nikah sekali lagi. kenapa Ada istri marah. <laughs> Nggak boleh. Ya. Kalau nggak sanggup ya sudah bilang nggak sanggup, tapi jangan dihalalkan, jangan diharamkan. Mungkin sekarang nggak sanggup, tiga tahun yang akan datang sanggup ya Gus? nah kita kan nggak tahu <laughs> begitu namanya juga kemampuan nah, begitu ya dan jangan melihat miring pada orang yang istrinya dua istri dua emang satu nggak cukup dan begitu kamu kalau nggak mampu sudah siap siap saja biarkan dia karena itu juga satu hal yang dibolehkan makanya tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah karena ingin mendapat ridho dari istri ataupun karena takut istri. Nah, begitu. Paham Gus ya? Nah, kita lanjutkan. Demikian akhir daripada ucapan Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah maka itu merupakan hak dan benar. Lakin babi wala khulfun. Tidak ada dusta dan tidak ada menyalahi kebenaran. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurnalah kalimat Allah sidqan, yang benar wa adla dan adil. Ai sidqan fil akhbar, yaitu benar dalam berita, wa adlan fil awamir wan nawahi dan adil dalam perintah dan larangan. Jadi para ikhwafidin rahimahullah wa iyyakum. Ketika Allah menurunkan satu perintah, melarang satu larangan, ketahuilah itu merupakan keputusan yang adil. Walaupun menurut orang sekarang, menurut orang-orang sarjana-sarjana agama sekarang ada yang mengatakan sekarang ini tidak cocok dan kurang adil untuk zaman sekarang. Ketahuilah kalau Allah mengatakan, kalau Allah memerintahkan dan melarang itu pasti adil. Kalau ada yang mengatakan nggak relevan untuk zaman sekarang, dikhawatirkan orang ini kufur kepada syariat Allah. Berani-berani dia katakan gak adil. Pernah Rasulullah SAW membagi-bagi ghanimah. Datang salah seorang yang dikatakan uh, Dhul Khuwaisirah, siapa namanya? Orangnya botak. Ya. Apa katanya? Ya Muhammad i'dil. Ya Muhammad, bersikap adillah. Kata Rasulullah, fa a'dil, faman ya'dil? Ya kalau aku tidak bersikap adil, siapa lagi yang dikatakan orang adil? Karena orang yang adil adalah orang yang paling adil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini mengira yang dikatakan adil itu harus diberi jatah yang sama. Tidak harus diberi jatah yang sama dikatakan adil. Ya. Kita saja ketika membagi-bagi eh, jajan kepada anak kita, yang satu mahasiswa, yang satu kelas satu SD, yang mahasiswa kasih sepuluh ribu, yang di sini kasih sepuluh ribu juga. Itu nggak adil namanya. Karena kebutuhan mahasiswa dengan kebutuhan anak SD kelas 1 berbeda. Jadi bukan berarti kalau diberi sama baru dikatakan adil. Demikian juga warisan. Laki-laki dua bagian, wanita satu bagian. Berbeda bagiannya. Dan inilah yang adil. Begitu. Jadi menurut orang ini, Tul Khuwaisirah ini, Ya Muhammad adil, eh, ya Muhammad bersikap adillah, berbuat adillah. Kata Rasulullah, kalau nggak aku yang adil, siapa lagi yang adil? Kalau aku saja tidak dikatakan adil, berarti yang lain-lain lebih gak adil lagi, begitulah. Ya. Jadi demikian para hadirin, Ikhwasiddin ajallahu wa iyyakum. Oleh karena itu segala perintah dan larangan Allah itu semuanya adil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi kalangan wanita itu adil. Ya. Arijalu kawamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Itu yang adil. Kalau dibalik jadi gak adil. Ya. Kalau dibalik jadi tidak adil. Kalau di rumah tangga istri yang mengatur, bang, mana bang? Itu jemuran bang, turunkan bang ya. Hmm. Nanti begitu kita pulang, yang pertama diperiksa kantong kita, mana bang? Nilai, toras toras begitu. Ini kok kurang lima ribu bang, mana bang? Kan begitu. Kita pulang di diinterogasi begitu. Nah, jadi demikian. Ini sistem auditor kan begitu. Mana tahu ada KKN, jadi para ikhwafidin rahimahullah wa iyyakum lelaki memimpin wanita itu yang adil. Oleh karena itu sang pemimpin mendapat bagian yang berbeda dibandingkan yang dipimpin kan begitu. Nah, makanya wajar saja kalau laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Ya se seorang direktur GM misalnya, GM General Manager dengan sekretarisnya itu beda gajinya kan begitu. Bagiannya juga beda. Kalau disamakan jadi nggak adil. Nah, begitu. Tapi orang-orang sekarang mengatakan nggak adil, ya. nggak adil. Hukum pancung nggak adil ini. Ini me melanggar HAM. Kan begitu jadinya. Melanggar hak asasi manusia. Sekarang yang menentukan hak manusia itu siapa? Kalau hak ditentukan, hak-hak manusia itu diberikan sepenuhnya kepada manusia, maka wanita nanti akan meminta hak-haknya seperti hak laki-laki. Dan laki-laki pun akan berhak untuk menjadi wanita kalau diserahkan hak itu sepenuhnya kepada manusia. Makanya hak dan kewajiban itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dinul Islam. Begitu. Apa lagi yang butuh dari dinul Islam selain dinul Islam? Apakah Dinilah ya bangun? Apakah mereka mau mengambil agama selain Allah? Apakah dia mau mengambil peraturan lagi selain peraturan Allah? Makanya Amroji marah-marah kan begitu. Barang siapa yang jadi pegawai, maka tohut kafir. Aku wasiat kepada anak-anakku untuk nggak jadi pegawai kan begitu. Nah, ini dia. Ini kelewat juga <laughs> masalahnya. Karena dia sudah mengkafirkan dari mulai SBY sampai Kepler. <laughs> ini udah kelewatan juga kan begitu. Islam itu nggak tafri, nggak ifrat, nggak tafri. Artinya nggak terlalu menyepelekan dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Falamma akmala lahum ad-dina tammat alaihim ni'mah. Ketika Allah menyempurnakan untuk umat manusia agamanya, tammat alaihim ni'mah. Berarti telah sempurnalah nikmat tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya Islam yang sudah sempurna ini merupakan nikmat yang paling terbesar bagi kaum muslimin. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu bahwasanya Islam itu merupakan nikmat yang terbesar. Kalau dia kembali kepada Islam, kepada Quran Sunnah Rasulullah, maka dia akan dapatkan kemudahan-kemudahan di setiap kehidupan, di setiap sisi kehidupannya. Dari mulai dia tidur sampai tidur lagi akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya. Kalau orang sudah meninggalkan Islam, maka akan merasakan kesempitan di setiap sisi kehidupannya maka akan berubah pandangannya menjadi pandangan materialistis. Orang kalau sudah menjadi materialistis, berapapun pendapatan yang dia dapatkan akan akan tetap terasa sempit. Orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya, jadi tuntunan hidupnya, berapapun yang dia dapat akan terasa lapang. Ya. Makanya kita lihat mereka yang jauh dari agama Islam, kita lihat rumahnya 16 miliar, kebunnya 300 hektar, 300 ribu hektar. Tapi mengapa kok mau saja maling, masih mau mencuri? Padahal kalau dia makan saja itu rumahnya dijual dimakan sampai dia mati, nggak akan habis-habis rumahnya itu saja. Belum lagi tanah-tanahnya. Tapi mengapa merasa masih saja kurang? Kita yang pendapatannya mungkin 500 ribu, sejuta, dua juta, merasa heran terhadap orang yang satu bulan pendapatannya misalnya 50 juta masih korupsi. Itu makan apa dia? 50 juta masih kurang makan, emangnya makan apa? Yakinlah antum. Kalau antum masih makan, bisa makan daging, dia udah nggak bisa makan daging. Kenapa kolesterol? Kita masih enak makan. Kan begitu. kadang kan kita berpikir, 50 juta, apa saja? Beli kerang saja kalau sekilo cuma <laughs> sekilo 5 ribu. dibeli ikan sejuta, saya udah makan. Lantas kenapa kok masih kurang? kan begitu makanya yang namanya kaya itu nggak ada batasnya yang namanya miskin itu juga tergantung orangnya ya. orang sekaya apapun kalau semuanya merasa fit miskin miskin aduh apa namanya rumahnya sudah tiga tingkat ketika bertemu gimana sekarang pusing padahal gedenya tuh rukunya ada tiga ketika bertemu pusing tapi beda kan dengan sering jam. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Walaupun belum buka dasar. <laughs> Kan begitu. Tenang, ditenang-tenangkan hati itu. Alhamdulillah. Kan begitu. Wah, gelisah juga karena terdam, apa terancam. Tapi kan ditenang-tenang. Alhamdulillah. Ini ya segala sesuatu kita hanya ber, berusaha. Kan begitu. Nah, begitu. Jadi enak hidup itu para ikhwah itu rahimallahu wa iyyakum kalau kita pegang Islam. Makanya kata Rasulullah, "Laisa lagina an kasatil arad, walakin lagina agiran nafs." Bukanlah yang dikatakan orang kaya itu banyak harta kekayaan, tapi orang kaya adalah yang kaya hatinya. Makanya para ikhwah yang namanya kecukupan, kebutuhan itu enggak habis-habisnya. 400 ribu, cukup. Naik gajinya sejuta, cukup. <clears throat> Satu juta setengah, cukup juga. Dua juta, cukup juga. Kan begitu. Ya. Tiga juta, cukup juga. Makanya cukup terus, nggak ada kurang, nggak ada lebihnya, cukup semua, cukup semua. Kan begitu. Kenapa? Ketika dia punya gaji 400 ribu, nggak terpikir beli televisi, nggak terpikir beli kulkas, nggak terpikir beli mesin cuci, naiklah satu juta. Wah, ini enaknya kalau musim panas kan daripada beli beli ketangga es, beli kulkas. Kalau sudah beli kulkas, naik rekening industri, Kan begitu? <laughs> Dari sisi rekening listrik, tambah naik. Aduh, kasihan istri ini kita punya duit, belikan mesin cuci. Bertambah lagi naik kering listrik. Yang tadinya 30 ribu menjadi 100 ribu. Kan begitu. Udah. Nah, kemudian, kalau sudah pakai mesin cuci, baju lebih cepat lapuk. Deterjen lebih cepat, lebih banyak harus digunakan. Selain batangan juga harus deterjen. Kalau e, cuci pakai tangan, colek saja cukup kan begitu. Colek untuk 30 baju <laughs> kan begitu. <laughs> kan begitu cukup sekarang enggak, enggak cukup lagi. Kalau sudah pakai mesin cuci enggak bisa sekali, sekali colek saja. Kan begitu. Nah, kalau sudah pakai mesin cuci, pakai kulkas, kan ada rusak-rusaknya. Nah, maka cukup juga <laughs> begitu. Nah, begitu. Kalau waktu dia ber, bergaji lima ribu, dia tadinya punya astuti kan begitu nggak terpikir dia mau kredit, nggak terpikir dia mau beli Astrea X, MX apa MG apa yang pokoknya yang matanya di depan itu. Apa? ya, yang MX nggak ada Tapi ketika sudah naik, belilah kan begitu masuk pakai astubi terus kan gitu. nah, demikian para itu Allah wa iyyakum. Demikian dunia tidak akan pernah selesai-selesai. Tidak akan pernah selesai-selesai. Makanya ya kalau ada orang yang mengatakan kita harus meningkatkan ekonomi kaum muslimin sekarang ini. Kenapa? Karena kaum muslimin sekarang dalam keadaan terpurukan ekonominya karena mereka sangat miskin. Ya miskin, bagaimana nggak miskin? Miskin hati, hatinya miskin. Ya. Merasa miskin terus, merasa miskin terus, makanya mau ditingkatkan ekonominya. Memang kalau sudah ditingkatkan ekonominya, sampai kapan? Derajat mana dikatakan ekonomi meningkat? Sampai dia mendapat satu bulan 30 juta? Karena yang nama kebutuhan tidak akan pernah cukup. Begitu. Apakah harus sampai mereka punya rumah permanen seluruhnya? Apakah dikira orang yang punya rumah permanen itu cukup? Bagi dia sudah cukup, nggak perlu tambah-tambah lagi. Yang sudah permanen dia pingin punya tanah sampingnya. Kenapa? Ah, untuk anak-anak main olahraga kan begitu. Belakang juga pingin kan begitu pada tempat buang sampah. Udah tempat buang sampah, alah buat badminton lah. Kan begitu. Tempat jemur, ada ah, nggak cukup lagi, beli lagi semeter. Makanya nggak cukup-cukupnya. Makanya kalau Islam tingkatkan dari segi ekonomi tidak akan pernah selesai. Karena yang perlu ditingkatkan itulah keimanannya. Kalau sudah keimanannya ini beres, insya Allah akan menjadi kaya dia. Akan merasa kaya. Makanya para sahabat itu kaya. Yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'asuf. Orang-orang orang-orang jahil mengira para sahabat itu orang kaya. Karena apa? Karena nggak pernah meminta-minta. Wah, orang kaya kaya sahabat ini Padahal dia nggak tahu dia nggak makan satu hari. Tapi karena nggak minta dikira ini orang kaya ini, begitu. Takut orang kafir. Ini kadang-kadang sudah rumahnya tiga masih minta-minta juga keliling. Ngesot sana, ngesot sini. Tahu rumahnya, investasinya di PT, PT ini, PT ini sudah ada. Tapi tetap saya minta-minta kan begitu. Ya meminta-minta itu tidak harus di pinggir jalan. Ada yang meminta-minta dengan cara pakai dasi. Ya, begitu. Ada dengan cara yang maling juga seperti itu, ada yang profesional, ada yang primitif kan begitu. Jadi macam-macam para ekafidin rahimallahu wa iyyakum. Makanya kaum muslimin kalau dia kembali kepada Islam pasti akan menjadi manusia yang paling jaya dan paling bahagia di muka bumi ini. Dan paling kaya, paling jaya dan paling bahagia. Karena apa? Karena dia tahu posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki dia tahu, dia hanya sekedar berusaha. Bukan dia yang menentukan, hanya usaha hanya sekedar usaha begitu. Ya, saya kira itu sajalah nanti kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur.